تفضل di, di sebagian daerah kita apa sebagian ustaz-ustaz kalau orang itu punya yayasan dan berdakwah dengan fikih itu dihukumi istri apa benar طيب يا اخواني في الله yayasan yayasan ini ya اخواني في الله حكم bukan satu hukum yang itlaq yayasan-yayasan maksudnya bid'ah Mafhum. Maksudnya yayasan-yayasan banyak macam. Yayasan-yayasan dalam negara kita ya akhwani fillah paling bahaya. Untuk kita, kita tak perlu yayasan-yayasan. Siapa yang buat yayasan-yayasan, dia masuk dalam jalan yang paling bahaya. Mafhum ya akhwan? Tapi kita tahu Syekh Ambaz rahimahullah ta'ala ada yayasan dia punya. Syekh Ibn ada yayasan dia punya. Semuanya Yayasan-yayasan dalam negeri Saudi lain dan, dan negeri kita Kita Kalau ada orang yang mau masuk politik Wajib dia buat apa? Yayasan-yayasan Dalam negeri lain ya Akhwanifillah Kalau anda mau buat masjid Wajib anda rakam dengan apa? Dengan nama yayasan Kalau anda tak buat Macam banyak negeri dalam Europe dia tak bisa beli tanah untuk bangun masjid kalau dia tak rekod apa yayasan dengan bank account tapi dia tak nama dia yayasan tapi macam yayasan ada bank account ada nama ada logo tahu logo ada logo ada apa-apa ini macam yayasan kalau dia tak buat macam itu tak bisa tak bisa buat apa masjid apa dakwah lagi jauh dakwah atau talab ilmu tak bisa buat masjid kalau tak ada informasi macam itu semua orang hizbi semua keluar dari ahli sunnah idan fatwa biha tafsil fatwa tafsil الدرجة yang cakap Syekh Hambaz keluar ahli sunnah sebab dia ada yayasan. Jamiah Syekh Abdul Aziz Bas sampai sekarang ada masih. Masih ada. Tapi jemaah dia akan kita bukan dalam agama. Tak ada hizbu, hizbu bin Baz yang masuk dalam tak ada macam itu. Mafhum ya kawan? Untuk untuk uh, tolong muslimin, untuk ah, bangunan-bangunan uh, masjid, untuk apa-apa amal khair. Tak bisa buat macam itu dalam tanah Saudi kalau anda tak, tak rekam dalam yayasan. Kalau dia tak nama yayasan, macam yayasan, sama hukum. Nama ini tak penting. Ada tanzim, ada tertib siapa yang kepala, siapa yang wazir, siapa yang mudir, siapa yang naib, siapa yang... Kalau dia tak buat ini, tak bisa masuk tak bisa buat dakwah tak bisa buat khair sekarang ada banyak negeri yang sistem dia macam itu la yukallifullahu nafsan illa usaha fattaqullaha mastata'tum hal lain lain saya tak tahu Indonesia macam mana tak tahu hal Indonesia saya tamu sini tapi ya akhwani fillah hal fiha tafsil antum tengok macam mana hal Malaysia lain hal sini lain hal sana lain Allah alam untuk negeri kita Yaman kalau ada orang yang buat yayasan ini tuhmah متهم تبي حال لا لا بد من التفصيل لا بد من الرحمة لا بد من نصيحة إلى آخره مفهوم يا قوانين في الله جلست جلس أورانيا مبتدع برلو دعوة داري كما أبو داوتا كان أدى أوران مبتدع أنت بقى جيد دعوة أنت سكرم جبا أوران مبتدع أنت أوران ما يستحق أبا يستحق يعني perlu dakwah dari ahli sunnah tak Hah? Yani anta sekarang jumpa orang mubtadi' orang yang anta fikiran dia dari ahli bidah mungkin anta bagi dia dakwah tak mungkin tak mungkin mungkin ya akhi dia muslim taqillah anta mau bagi dakwah untuk orang kafir macam mana orang muslim مفهوم لكن تفصيل لا بد من تفصيل الدعوة للجميع Kalau anda tahu orang ini dalam jalan bahaya, bagi dia dakwah. Kalau dia ikut, Alhamdulillah. Kalau dia tak ikut, anda sudah buat kerja. La yukallifullah nafsin illa usaha. Macam masalah ikhwan kamu, saudara kamu. Mafhum ya akhwani fillah. Al-masalah fiha tafsil. Campuran-campuran dengan ahli bidah lain. Bagil dia kepada sunnah lain. مفهوم ولا مفهوم له جلس أجلس نعم وهكذا يا أخواني في الله السلام على المبتدع بقي المبتدع سلام فيها تفصيل شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى berkata salam dengan mubtadi' tafsil dalam tempat kamu macam mana antum kuat antum tak kuat bahaya tak bahaya kalau anda tak bagi salam antum mubtadi' mungkin anda masuk penjara tak bagi dia salam kalau dia mau bagi kamu salam anda tak bagi dia tak mau lepas tu dia tadi ini mufti atau masuk penjara bisa ini hikmah ini bukan hikmah Kalau dia mubtada' tapi dia jahil, anta bagi dia salam, bagi dia dakwah. Mafhum? Masalah dia tafsir. Bukan setiap mubtada' tak bagi dia salam. Bukan setiap mubtada' bagi dia salam. Masalah apa? Tafsir. Anta siapa? Dia siapa? Tempat kamu macam mana? Hal kamu macam mana? Waktu kamu macam mana? Ini lain, ini lain. Salatul jenazah al mubtada' sama tafsir. معاملة المبتدعة تفصيل والاصل انهم لا يعاملون لكن تفصيل اذا لا استعجل لا مفهوم ده مفهوم مفهوم ده مفهوم نعم عمرو بن عبيد خلاص يا اخوان يعني طمع جبر يعني حاصل يا اخوان بالله كي تتعجى قبل ان تدعها انا نصيحه ان ترى اهل السنه ان ترى اهل السنه رحمه اتقوا الله اتقوا الله اني يعني ان ترى اهل السنه جنغان فكرا سلهم داري اخوان اهل السنه ما تم سلهم داري اورانيا مبتدع قال ما قسم tapi dua dua fitnah dua dua fitnah تبي فتنه يعني لاين فتنه ini لاين والخلاصة أن الإنسان ينشغل بما ينفعه عند الله تعالى في دينه ودنياه إن كاسا أنت يا أخي سيو لنيان دنيا عمل ينفعك كم دنيا دن دين دنيا دن مفهوم يا أخوان جلس نعم نعم 我收棉花呢，大棉花。